jajaran Muspika Kecamatan Kintab Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili dan seluruh anggota Bapak dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sungai Cuka yang ulun hormati juga para kepala desa sekecamatan Kintab yang hadir dalam kesempatan kali ini yang saya hormati seluruh unsur penyelenggara desa dan tokoh-tokoh masyarakat Saudara saya Mas Edi Purwanto yang setia mendampingi saya Menyopiri saya yang saya hormati Khusus sohibul dakwah sohibul walimah Dulur kula Mas Purwanto Namanya hampir sama Mas Edi Purwanto karo Mas Purwanto beda ono Edi karo beserta istri dan keluarga besarnya yang berbahagia ibu bapak saudara-saudara saya <clears throat> yang hadir dalam majelis ta'lim yang mulia ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka syukuran serta akikah putra dari Bapak Purwanto yang diberi nama Muhammad Longzril Aufar Purwanto. Kita sama-sama dimohon doa mudah-mudahan anak yang diakikai ini menjadi anak yang sholih, anak yang membanggakan kedua orang tua, bermanfaat untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara, anak yang benar-benar bisa mengantarkan dan memuliakan orang tuanya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Allahumma. <clears throat> Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah Banyak orang tua mulia di dunia karena anak Banyak orang tua masuk surga di akhirat karena anak Pun pula banyak orang tua sengsara di dunia Neraka di akhirat juga karena anak maka Allah memberikan anak kepada kita itu keadaannya baik tergantung kita sebagai orang tua anak ini mau dipoles bagaimana sehingga sama-sama merawat mendidik membiayai itu gimana jadinya anak pilihannya cuma dua bisa jadi anak itu memuliakan orang tua dunia akhirat bisa jadi anak itu menyengsarakan orang tua dunia akhirat mangkane podo-podo ngeramot anak bondo pikiran bondo hati bondo tenogo, bondo duit lek penjenengan semuanya salah dalam mendidik dan mengarahkan susah di hari kemudian sampean semua merawat anak sekarang masih kecil itu pikirannya 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan bahkan 30 tahun ke depan anak-anak yang sekarang masih kecil sampean didik sampean rawat itu akan memimpin bangsa ini akan menentukan nasib agama ini kalau penjenengan didiknya benar 10 tahun kemudian anak dipanggil sama orang tuanya nak dalam bapak nduk dalam bu wonten wigatos punopo, ibu nimbali kulo Masya Allah adem atine wong tua tapi kalau didiknya salah nah apa mereneo nopo nopo lah yo iya mereneo ta lah yo iya nopo pilih di 30 tahun ke depan penjenengan sampun sepuh usda usia tua sakit parah yang itu menjadi sarana meninggal dunia ketika didiknya anak bener nanti sampean sakit anak-anak nungguin sampean ada yang mijitin ada yang ngipasin ada yang menghibur ada yang mendoakan ada yang ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakimi Innaka laminal mursalin Ala siratim mustaqim Kayak lagunya melas Rocoh Merasa berat Arab ditinggal wong tua eh, siji Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Yang satu nuntun Bu jenengan maos La ilaha illallah La ilaha illallah Ketika nafas orang tua sudah berat Disikap dipet ke kupingnya dituntun Allah Allah Allah tapi lek jenengan salah didike lapo kaget memang tak sengaja we aku lihat tuh ibu-ibu belum konsentrasi belum fokus bukannya mendengarkan kata-kata saya malah terpesona memandang wajah saya <clears throat> kalau jenengan keliru didiknya jenengan sepuh udah tua sakit parah menjelang wafat menjelang meninggal dunia ani wis mengkis mengkis <clears throat> anakmu yang ngumpul semua di situ tapi tidak ada yang mijitin, tidak ada yang ngipasin, tidak ada yang doain, tidak ada yang mau ngaji, tidak ada yang mau bimbing. Yang ngumpul semua, tapi diem tanpa kata, cep kelekep. Cuma di ini ngomong, kok suwe temen gak mati-mati gitu. Ngenteni opo Sing diboti opo to jane karo pake Pilih ndi? Ketika didikin jenengan bener, jenengan udah meninggal tiap habis sholat pasti didoakan diselamati tolong dinane diundang ke santri khotmil Quran nanti malamnya orang sekampung diundang yasinan tahlilan mendoakan sampeyan semua di sodakoi itu pahalanya sampai terkirim ke sampeyan semua tujuh hari meninggalnya sampeyan juga gitu selamatan khotmil Quran malamnya ngundang wong sak kampung tahlilan yasinan dongake sampean disedekai ganjarane tekan sampean petang puluhe yang ngono satu se yang ngono meneh selamatan pendae ya selamati meneh ditahlili meneh sewune malah dibelehke sapi wedus ngundang wong sak kampung kuwabeh dongakno sampean nahlili sampean ngundang Kiai Anwar Zahid gek melu ndongake sampean Masya Allah selamatan habis tiap tahun diperingati haul sampean hari wafatnya sampean diundang wong wakeh yasinan tahlilan mendoakan sampean semua ya Allah bahagia sampean di alam kubur tiap hari dapat kiriman BLT tanpa henti itu tapi kalau di didiknya e tidak benar anakmu leh nyambangi kuburanmu setahun sekali menjelang lebaran yang ndak ngaji emang ndak entos ndak baca yasin ora godak tahlil yo ya ndak ke kuburan itu bawa arit kembang kendi sapu kuburanmu resi anjane dibabati sukete bersih sambil dikasih kembang seret seret Bu, aku ndak iso ngaji, Bu. Tak kei kembang seret. Kuburane nih gerocok banyu, Pak. Aku ndak iso ngaji, Pak. Muga-muga adem, Pak. gerojok bapak jare Kelilipen nih lo blok goblok." <clears throat> Anjen yo ndak iso ngaji, yo ndak tahlilan, ndak yasinan. yes, ngono iku tok, kuburan dibersihi, kasih kembang, sapu gerang ditinggal. Terus mau pulang, itu maesannya orang tuanya ditutuk ping telu nganggo arit dok dok dok aku balik pak ganti kubure ne tutuk maisane dok dok dok aku mulai bu tekon jerun jawab karepmu mungkin ini perasaan orang tua banyak yang kayak gini pak ya apa pak iki anakku wis kadung rusak pak anakku wis kadung rusak kon salat ndak tahu gelem pak penggaweane eh eh kapan nonon dangdutan mesti yo nyawer pak anakku pak leno jaranan yo melok dadi pak anakku Lane anak anake sampean rusak ya No, mau sampean punya sepeda motor Yamaha misalnya. Sing teko wong Yamaha soale. Misalnya sampean punya sepeda motor Yamaha kok rusak, ya ndak eman satu juta dua juta untuk menservis ke, supaya waras rusak rusake. Mobil rusak puluhan juta berani mengeluarkan duit untuk dandani Lene anak rusak kepengen waras yo ya didandani. Sekarang anak zaman rusak kalau di diservis, didandani pasti dadi apik. Itu yang mengantarkan sampean menuju kemuliaan akhirat, kebahagiaan hakiki. Zaman udah mati, udah meninggal, anak zaman wis mari didandani apik mesti selalu mendoakan sampean, ya Allah. Kalau memang bapak dan ibu saya di alam barzah engkau siksa karena banyak dosa Ya Allah tolong bebaskan siksaan mereka Ya Allah Saya ini anaknya Ya Allah Saya yang dibimbing Saya yang dibiayai Saya yang dirawat Ya Allah Saya tidak tega Andaikan kedua orang tua engkau siksa di alam barzah Di alam kubur bebaskan Ya Allah Memang bapak saya itu banyak dosa Ya Allah Bapak saya itu kalau tahu bokong gede pasti dipeloroi Ya Allah Nah, Bapak saya itu kalau ada orang yang punya hajat itu pasti melean banteng remi ya Allah. Nah, Bapak saya itu istiqomah dalam togelan ya Allah. Bebaskan ya Allah. Uno. Demikian pula ibu saya ya Allah. Orang sekampung pernah dicelatu semua ya Allah. Ibu saya itu cerewetnya standar internasional ya Allah. Bebaskan siksaan mereka. Genah, tapi le anak rusak gak sampean dandak ke Taman wis mati anakmu ditakoni wong le bapakmu wis mati le suwe aku yo rada lali mbuh 12 tahun mbuh 13 tahun ngono enggak tau nang kuburane ora kober jarno aku yo ora ditinggali apa-apa karenanya yang diajarkan Nabi kepada orang tua kepingin punya anak yang baik dalam bahasa agama solih itu pertama adalah ikhtiar batin doa di samping tentu saja ikhtiar dohir di antara bentuk ikhtiar dohir itu mohon maaf jangan sampai anak kita kita kasih sesuatu yang haram makanan dan minuman halo Halo. Kalau saya halo sampean hai. Gak mesra blas. Halo. Hai. Nah, halo, hai. Hai, halo. Embo. Rasulullah pernah berwasiat kepada Zaid <coughs> Zaid bin Thabit ini anak angkat Rasulullah. Diwasiati gini, wahai Zaid, Sesuap saja makanan yang kau masukkan ke tubuh istri dan anakmu itu akan menjadi bara api neraka yang membakar. Hati-hati, haram itu macam-macam bisa jadi memang zatnya haram seperti babi, bangkai, anjing, darah itu memang zatnya haram bisa jadi haram karena caranya daging sapi itu halal tapi kalau hasil mendapatkannya dari korupsi maka menjadi haram melebu penjara saya ini gara-gara daging sapi ngono biyen ada usul baju koruptor warnanya putih kan asalnya diprotes ya. yang memprotes itu Pak Anies Mata Pak Hidayat Nur sama Lut, Lutfi Hasan Ishak ganti warna nila kok tinggu dewi. sing merotes malah ngenggu. Allah sholli ala Muhammad sop buntut itu halal nah misalnya ibu-ibu bikin sop bumbunya udah jadi tinggal buntutnya mana sapi melaku dikewetok buntutnya mau dimasak ini malah jadi haram atau kepingin telur mata sapi telurnya udah jadi tinggal mata sapinya ono sapi mau dicukil matane ya malah jadi haram atau pengarahannya sasarannya yang nggak tepat ya malah jadi haram nah itu yang kedua didoakan ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimakumullah Doa itu luar biasa, yang penting kita mantep sama Allah. Meskipun kadang-kadang salah, itu kalau mantep dan yakin, joko khawatir mandi itu rohman rohimnya Allah. Ada cerita nih tentang mandi ini doa. Ono wong soge, duwe toko, waris. Sehari itu keuntungannya 2 juta, bersih. Berarti setiap satu minggu dapat 14 sampai 15 juta laris keuntungannya banyak begitu di total satu minggu ini duit ada yang hilang terus ada yang hilang terus ada yang hilang dicolong ya tuyul setan gundul lireng melorok kaya amu hilang kok terus-terusan akhirnya dia soan nama kiai Yai saya punya toko Alhamdulillah laris Yai Keuntungan satu minggu itu sekitar 14 sampai 15 juta Tapi anehnya setiap totalan akhir itu pasti duit ada yang hilang Pasti duit ada yang hilang Mohon doanya Yai Akhirnya sama Yai dikasih ijazah Wiridno ayat kursi sakai ake Insya Allah dijogo Allah diparingi aman Masya Allah dipraktekno temen Cospleng Bapak Ibu Habis dia wiridan itu duit utuh tiap totalan minggunya itu tidak ada yang kalong sama sekali utuh utuh utuh saking matur suwunnya dia sowan ke kiai biasa ungkapan terima kasih ke kiai kan ya bawa rokok rokoknya ndak sepiro lemeke lho yang penting <clears throat> matur suwun kiai setelah saya amalkan wirid ayat kursi saya baca sebanyak-banyaknya dari sampean sekarang toko laris duit aman, tidak pernah hilang yai. Yainya Yusuf ya, Alhamdulillah terus baca meskipun udah aman agar diberi berkah sama Allah terus baca. Yainya penasaran, kamu baca berapa kali? Ya Alhamdulillah yai satu malam saya baca 7000 kali. Goleng geleng yainya. Kamu tuh bacanya gimana ayat kursi kok semalam 7000 kali? Ndak umur cangkemmu. Ya ndak yai, saya pokoknya sebelum wiritan itu saya wudhu dulu, habis wudhu saya sholat dua rakaat. Setelah itu saya pakai tasbih, saya baca wiritannya ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi.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 Sekarang kamu udah ngerti harus kamu ganti yang benar. Iya yai iya, tapi yang ndak 7000 yai. Ya, iya. ya tiga saja tujuh ribu umur saya yai. Iya. Ya ndak apa-apa wong aku yang ndak pernah memerintahkan tujuh ribu kan sebanyak-banyaknya. tiga puluh tiga yo kenek lo Ndak ngerti aja itu lo mandi pokok eh mantep yak yakin. Nah, soleh itu yang bagaimana? Udah anda usah pakai dalil Arab. Wong sungai cuka kayak dalil Arab tambah pelongo-pelongo. Dalilnya syairannya Gus Dur <clears throat> yang udah terkenal itu Kang Aran Soleh itu siapa? Kang Aran Soleh. Sama-sama semuanya ikut baca yang nggak bisa pokoknya mangap-mangap, ya. Yeah. ya ben pantes ngono lho ngono oh, liyane mengo kok arep mingkem dhewe ya saru sak gagake ya melu monggo kang aran soleh kok gak nyaut ya Hah? ora iso nek nah, iki Wong wedok senengane ndodok. Nek wis ndodok lungguh. Lah kae ketok metuntusak. Nengko apal nek ngono kuwi. Belenek kau. Ayo tirokke aku. Kang aran soleh bagus atine kerana mapan sering ilmune langku tarikat lan ma'rifatih Uga hakikat manjing Nge uga manjing rasane Solawat jareng Ya Salamun قد فات يا جيرة يا أهيل الجود وال يا أهيل الجود اللهم صل على محمد Ini soleh yang akan mengantarkan kita mencapai kebahagiaan dan kemuliaan. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, besok pada kehidupan yang abadi selamanya di akhirat manusia itu dikumpulkan pada satu tempat yang sama namanya padang mahsyar satu tempat berapa tempat tidak terpisah-pisah itu nanti cuma terbagi jadi dua kelompok berapa Sing banter po ora. Berapa kelompok? Dua. Kok guyu saya? Sekelompok nanti ke surga, sekelompok nanti ke neraka. Ringkes. Setelah masuk surga, satunya masuk neraka. Ini penduduk surga bertanya sama penduduk neraka digambarkan dalam Al-Quran masalakakum fi Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam neraka? Ini yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk neraka. Lah iya, yang nanya penduduk surga, yang ditanya penduduk Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka maka penduduk neraka itu menjawab qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin وكنا نكذب بيوم الدين Kalau penduduk neraka mengatakan yang menyebabkan kami masuk neraka disiksa sampai nyenyek. Lam naku minal musallin pertama karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Ini perlu saya sampaikan. Karena mohon maaf manusia ini kadang aneh. Udah dikasih tahu jalan yang menuju ke surga itu mudah, enak, aman. Sedangkan jalan yang menuju ke neraka itu susah, sengsara, bahaya tapi anehnya justru manusia malah lebih memilih jalan yang ke neraka yang susah, sengsara, bahaya yang menuju ke surga mudah, enak, aman malah nggak tertarik contoh kecil, minum itu kalau jurusan surga mudah, enak, aman coro Islam minum itu caranya duduk dulu, nggak boleh sambil berdiri kayak kewan yang diminum kopi halal murah paling 2000 pegang tangan kanan baca bismillah bismillahirrahmanirrahim diminum habis minum alhamdulillahi rabbil alamin ini surga mudah murah enak aman Sedangkan yang ke neraka itu jurusannya susah bro. Tapi malah dipilih minuman keras, brandy, vodka, kopi miring, cap kuntul, tambah autan, dioplos, oli tobuan. Itu paling tidak butuh biaya 100 ribu lebih loh mahal Biasanya pegangnya tangan kiri, glokok glokok glokok glokok glokok, eh, kelepek kelepek kelepek kelepek, sor, jontor, bocor, nyonyor, neroko. Tapi malah dipilih. Coba, wes contohnya engkau kari-kari, ndak rampung-rampung yang menyebabkan masuk neraka itu pertama lamnaku minal musallin karena kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat makanya saking pentingnya sholat setiap mubalek ustadz kiai dalam pengajian pasti nyinggung tentang sholat karena ini memang penting Perintah ibadah yang lain kayak puasa, zakat, haji dan sebagainya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini hal utama yang harus ditanamkan dini kepada anak-anak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Muru auladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Anak-anakmu kalau udah umur 7 tahun perintah dan ajari untuk sholat wadribuhum alaiha wahum abna'u ashirin 10 tahun tidak mau sholat saya betono sak sampean tidak mau sholat disiarno <laughs> lumayan oleh beras sak kintal sampai Rasulullah menjelang wafat itu wasiat terakhir beliau yang terpenting dua satu urusan wanita dua urusan sholat Rasulullah badai wafat menjelang wafat itu wasiatnya Rasulullah Nisa Nisa Hafidun Nisa Itakun Nisa Wong wadon yo ya, wong wadon Jogon Dijogo rekso Kenapa kok perempuan Kenapa kok wanita yang diwasiatkan Nabi karena memang wanita itu luar biasa iya sampai surga itu di bawah telapak kaki ibu ora wekmu pak kapal tok ngono ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka, bapakmu. Ibu. Ibu. Ibunya berapa tadi? Ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya Makanya namanya istri, tri itu tiga. Kalau cuma satu bukan istri tapi is one. Halo. Hai kok halo. Halo. Hai. Loh, wanita itu luar biasa. Sampai baik dan tidaknya negara, baik rusaknya negara yang menentukan bukan laki-laki, tapi wanita. Kata Rasulullah, "An-nisa aimadul bilad." Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negara baik. Kalau wanitanya rusak, maka negara rusak karena memang wanita adalah tiang negara kalau laki-laki cuma tiang jaler luar biasa hanya wanita yang bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup kompor kompor mati yang menghidupkan siapa wanita nggak ngira wong lanang kompor hidup bulat-bulat yang mematikan siapa kayak wong wedok makanya bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup yang kedua wasiat Rasulullah menjelang wafat itu tentang sholat. Sholat, sholat, hafidus sholat, sholat yo sholat. Ojo nganti ninggal sholat, rekson sholat, sholat. Udah, saya yakin Bapak Ibu warga masyarakat Sungai Cuka dan sekitarnya, masyarakat Kintab yang datang di majelis ini, saya yakin kula yakin sedaya sampun nate salat nate lho nggih nate masalahe kula yakin sedaya sampun nate salat cuman ironinya yang memprihatinkan Sholat fardu yang mestinya sehari lima kali, banyak yang prakteknya lima hari sekali. Maaf-maaf ya, sholat sehari lima kali, lima waktu, iku kanggo wong Islam anyaran. Orang yang baru belajar Islam, itu sholatnya sehari lima kali, lah nek panjenengan sampean semua yang datang di sini Islam kait biyen itu harusnya sholat sehari tidak cukup lima waktu. Terus berapa waktu? Tujuh waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yuk bareng-bareng ditirok oke Lu, a, mag, i, tahajud su du mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya Yo, cangkemnya kan sudah bilang duhur asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Itu cangkemnya. Mudah-mudahan prakteknya sama dengan cangkemnya. Orang kalau dibilangin kayak gini pasti bantah. Pak, itu sholat tahajud sama sholat duha kan sunnah toh pak. Nih loh, kita tuh suka meremehkan sunnah. Padahal kecintaan Allah kepada hambanya itu ada pada amalan-amalan sunnah. Kalau kita ingin dicintai Allah, perbanyak melakukan ibadah sunnah. Pahala yang besar diberikan Allah tuh kepada orang yang rajin mengerjakan amalan sunnah. Contoh, sholat wajib, taruhlah zuhur atau maghrib atau isya kalau kita kerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban kita dapat pahala dapat cuman pahalanya satu tapi kalau sholat wajib ini kita kerjakan digabung dengan mengerjakan sunnahnya caranya dilakukan dengan berjamaah yang sunnah itu maka pahala yang diberikan Allah bukan cuma satu tapi dua puluh Tujuh. Sama nih kurung ono tau ratu jane. Pahala sunnah itu diberikan Allah kepada orang yang rajin. Eh, pahala yang besar diberikan Allah kepada orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah. Kalau wajib dikerjakan sekedar gugur kewajiban. Dapat pahala satu. Sholat wajib, maghrib saman kerjakan, gugur kewajiban sampeyan, hilang dosa sampeyan dapat pahala cuman satu tapi kalau sholat maghrib yang wajib ini kita kerjakan dengan menggabung melakukan sunnah di dijamaahkan sholatnya jamaah pahala yang diberikan bukan cuma satu tapi 27 luar biasa Allahumma sholli ala Muhammad puasa Ramadan itu kalau kita kerjakan gugur kewajiban kita dapat pahala ya satu bulan Ramadan itu tapi kalau kita gabung dengan mengerjakan sunnahnya, selepas Ramadan puasa Syawal 6 hari, apa kata Nabi? Man soma Ramadana thumma taba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang puasa setahun penuh. Ibu, bejo banget yang kemarin bulan Syawal puasa enam hari sunnah itu andaikan sampean mati pada tahun ini maka sampean mati dalam keadaan puasa cuman jarang ibu-ibu kemarin syawalan poso no mboten bu jere ibu-ibu ngerasa no poso syawal wong utang romantone urung lunas kebacut itu namanya zakat kalau zaman lakukan gugur kewajiban sampean dapat pahala ya satu zakat itu tapi kalau zakat itu dikerjakan digabung dengan sunnahnya ditambah infak dan sedekah maka pahala yang diberikan Allah 700 hebat ya makanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha Sami kali tiang sungai juga nge Pret Uang nek ahli tahajud, ahli sholat malam itu wajahnya mencorong bersinar, ora butek-butek ngono orang Ya ora ngenyek kenyataan kok. Betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah lebih-lebih tahajud diantaranya surat Al-Muzammil بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Ya ayyuhal muzammil Wahai orang yang sedang berselimut Kalau berselimut lagi ngapain bro? Lagi tidur Kumil laila Bangunlah di waktu malam Jangan tidur Tok Ayo to bu ewangi eh, muni tok ngoten. Jangan tidur. Ojo turu. Ojo mlungker. Ojo ngiler ojo ngorok ojo kelon bangun illa qalila meskipun sebentar kapan nisfahu suruh bangun tengah malam bu kayak bapak-bapak tuh kalau tengah malam bangun nggih Pak nggih nggih nonton bal-balan madep geblat duel El Clasico Real Madrid versus Barcelona kalah 34 gara-gara Sergio Ramos di kartu merah apa aku mangkel karo wasite wong jengklang ora sengaja kok di kartu merah nah, soalnya aku Madridista ya. Eh. lo kalau udah tahajud di depan televisi itu kok iso tawaduk khusyuk, tumak ninah istiqomah berjamaah Ngono bu kelakuan kelakuane wong lanang, nggih Bu nggih. Hmm. Seje Pak karo ibu-ibu. Nek ibu-ibu tengah wengi ya tangi, ngoyo. Kalau tengah malam ndak bisa, awingkus minhu qalila, kurangi sedikit dari tengah malam, sepertiga malam yang awal. Mencontoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq Takut kalau ketiduran nggak sholat malam dikerjakan di sepertiga malam yang awal sehabis sholat isya. Kalau bisa auzid alaih lebih dari tengah malam. Sepertiga malam yang akhir itu waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Untuk apa disuruh bangun? Untuk sholat tahat. jud Ibu bapak, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, yuk sholat kita diperhatikan. Kenapa? Sholat itu penentu orang masuk surga atau masuk neraka. Ringkesnya kalau sholat surga, nggak sholat neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wa sa'iru amalih. <laughs> Saman gak ngerti gak apa-apa, Bro. Tenang ae, engket biyen yo gak ngerti kok yang pertama kali dihisap, diperiksa besok pada hari kiamat itu adalah urusan sholat. Kalau sholatnya baik diterima itu sholat dan amal ibadah yang lain juga diterima jurusannya ke surga. Kalau nggak sholat nggak usah diperiksa. Bablas neraka. Apanya yang mau diperiksa? Pemeriksaan awal tuh masalah sholat. Kalau sholatnya ndak ada, udah nggak memenuhi syarat ya ndak usah diperiksa verifikasi awal gagal kok arep nyalek ceblok kok makanya langsung ke neraka jadi mas-mas saman kalau besok di akhirat kepingin hisapnya cepet pemeriksaannya cepet nggak lama gampang ojo sholat dijamin nyenyek kon sebagai langsung julung neraka ngono kalau sudah sholat wajib tapi sholatnya bolong-bolong koyok wong wong dia, ya? Mbah wong dia Mboten wong Amerika mawon nggih. Wong Amerika, cuma sumbernya no Amerika Itu ada dispensasi dari Allah. Ketika diperiksa, hei malaikat, itu sudah sholat tapi bolong-bolong itu potongannya kayak orang kintab itu desane sungai cuka itu unduru li abdi hal tatawa'a lihat pada hambaku itu malaikat adakah dia melakukan amalan-amalan sholat sunnah kalau dia ada mengerjakan sholat sunnah maka tutup kekurangan sholat wajib yang bolong-bolong itu dengan sholat sunnahnya Alhamdulillah ora tau sholat sunnah melu Alhamdulillah ora isin karo cangkeme dhewe halo hai halo hai coba bapak ibu sholat harus betul-betul kita jaga kita perhatikan jangan sampai sembrana sembrana Yo ya, sembrono itu Pokoknya tidak boleh sembrana urusan sholat itu. <clears throat> Tadi penduduk neraka menyatakan dan itu diabadikan dalam Al-Quran yang menyebabkan mereka masuk neraka. Kalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk golongannya orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan berarti tidak sholat loh ini. Mungkin sudah sholat, tapi sholatnya tidak tepat. Mungkin sholatnya sudah, tapi sholat orang genah. Sehingga dalam Al-Quran itu tidak ada yang kata-katanya amilus sholat bukan sekedar mengamalkan bukan sekedar mengerjakan tapi aqimis sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat hafidhu ala sholawat jaga betul-betul itu sholat bukan sekedar dikerjakan karena di ayat lain sudah sholat tapi tidak genah itu masih diancam fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun sudah sholat <clears throat> tapi kok nyawang bis liwat matamu dulu lihat apa ini bahasa Indonesia bro sorry nek bahasa Jawa elek matamu tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak apa-apa matamu tuh lihat aku dong Hoi Hoi celaka hancur binasa neraka well bagi orang yang sholat tapi lalai Sholat kok lalai gimana? Zohirnya sholat tapi batine ora. Zohire sholat, jabane sholat, neng jerone plengaan. Gerakan-gerakan yang dilakukan ya gerakan sholat, ya berdiri. Kalau takbir kadang medeni wong, tangannya diangkat kaku ngececeng. Allahu Akbar. Ku malaikat itu sampai bingung, iki wong takbir apa dadi kiper to iki jane. Gerakannya juga gerakan sholat. Mari Allahu Akbar ya umi-umi, kruwes-kruwes terus entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek, entul-entul jerit-jerit gobek-gobek. Tapi ternyata atine mblakrak tekan dindi. Ini betapa Allah marah. Orang sholat itu lagi omong-omong sama Allah, komunikasi dengan Allah, Lu diajak omong-omong karo gusi Allah kok pelengaan, tolah-toleh. Allah pasti marah, gergeten. Bapak Ibu maaf, misalnya sampean punya anak, mau berangkat sekolah, minta duit nang sampean gawe sangu, saman omongi dituturi, duit iku diwet-wet. Ojo boros-boros, bapak ngelek duit iku gak gampang. Dan terus anakmu tolah, toleh gak ngrungokno. Kira-kira sampean gergeten apa mboten? Bocah diomongi wong gerang pelengaan tak totok ndasmu pisan ngono. Lah ini sampean diomongin sama Allah ke hatimu pelengaan. Apa gak yo ditotok? hui, hui, Kan kita sering seperti itu toh. Iki podokaro karo ana wong sowan ke rumah kiai. Ada orang datang ke rumah kiai, di depan kiai tawadu sopan santun penuh etika melakukan bungkuk nek perlu berangkang tangannya kiai candak cek dicucupi diambungi ndak karuan lohirnya seperti itu tapi batinnya punya rencana lain apa kepengen ngelirik bunyainya yang cantik begitu bunyai keluar menyuguhkan minuman mata niku penderangan kira-kira kiainya marah apa ndak pasti marah kecuali kalau saya yang jadi kiainya kalau ada tamu ke rumah saya modal seperti itu, begitu istri saya keluar kok matane penderangan, nyawang istri saya tak biarkan aja ndak tak apa-apa no paling-paling cuma tak culek mata nih unai Le ini kita lagi menghadap Allah kok matamu penderangan, atine penderangan, pasti Allah marah. Halo. Yuk kita jaga sholat kita. Mohon maaf karena selama ini orang sholat itu ada macam-macam tingkatan. Tingkat yang pertama, sholat dianggap sebagai beban. namanya beban ya dikerjakan ya salat tapi terasa berat ngelakoni salat ku rasane abot males jarene wong bojonegoro aras-arasen ah, ya salat tapi abot Akibar takbir Allahu Akbar kabir walhamdulillah masirus. Ar-Rahmanirrahim Malik Allah Demi Allah liman hamidah. Nate napa mboten? Sing paling sering salat napa? Kenapa? Karena sholat dianggap beban, makanya berat. Bu, Bu, meskipun sebenarnya kecil, ringan, kalau dijadikan beban, kalau dianggap beban, yo ya maleh abot. Padahal sebenarnya kecil, ringan, tapi karena dianggap beban menjadi be Mas yo ya, kau wedi lawemu lo nek gak dianggap beban, enteng. Nggih Bu nggih? Heeh. Mm Sawi yo ya kuat padahal lewemu wedi orang dianggap beban yo enteng meskipun kecil merengil kunting pisan nek dianggap beban abot seneng medun nang medun nampek kabeh ora medun tak oncet no sisan kok iki gendong anak itu urusannya kalau anaknya itu kecil merengil tapi kalau dianggap beban sebentar ini kerasa berat tapi anak lewemu tapi ini orang dianggap beban ah masih suwe ya kuat Sholat juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan dianggap beban. Yang kedua, sholat sebagai kewajiban. Itu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Cirinya, nek krungu azan niku gak seneng. Padahal sebenarnya orang dengar azan itu harus seneng. Tiada panggilan seindah azan di dunia ini. Hayya ala sholat Mari mengerjakan sholat Mari mendirikan sholat Hayya ala falah Mari mencari kebahagiaan dunia akhirat Indah itu panggilan Tapi ada orang kadang dengar azan itu mangkel Kurung azan itu tidak senang. Ini berarti sholat hanya dianggap <clears throat> menggugurkan kewajiban Jadi kurung azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Loh kok azan ini jam piro ini Ini ada terusannya, cuma ndak diomongkan. Ya aja saking aneh wajib males Mending kadang-kadang ibu-ibu, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ya Allah, ya mene kok wis azan. Lho. lanang kadang gregetno malah azan ku dilokno, ge sing azan tuwa sisan. Allahu Akbar Allah. Kecangkeme sapa bengak-bengok kan. Kualat kon. Akibatnya apa? Sholatnya nggak mungkin tertata dengan baik. Ya sholat, tapi eh timbangane ora sholat. Timbangane ora. Jadi sholatnya merek timbangan. Timbangannya gak sholat loh. Sholat kok merek timbangan. Akhirnya no buku catatan amal karo malaikat ditulis sholat keterangan libra. Hmm, timbangan no. Halo. Yang ketiga, sholat dianggap sebagai kebutuhan. Namanya kebutuhan, nek butuh dilakoni, kalau ndak butuh ya ndak dilakoni wong ndak butuh. Ini cirinya. Kalau belum dikerjakan, itu neng atiku grenjel kayak ada yang mengganjal gitu loh kalau belum mengerjakan sholat tapi begitu sudah dikerjakan sholatnya plong lego nate napa mboten bendino termasuk saya ngomong Kok begitu? Ya namanya hanya dianggap kebutuhan Selama belum terpenuhi ada sesuatu yang mengganjal Begitu kebutuhan sudah tersalurkan, sudah terpenuhi Lego Itu berarti sholat hanya disamakan dengan makan Nek gurung mangan wetenge selontup selontup selontup selontup. Wih kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk kerucuk. Begitu dileboni bleng bleng bleng bleng bleng bleng bleng. Eh lega. Ya wes, Salat hanya disamakan dengan mohon maaf ngising. Begitu gorong ya Allah melilit-lilit ndak karuan, begitu ditoke prokotok-kotok-kotok-kotok-kotok blong lega karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu. Bu, kebutuhan, ya keperluan. Kalau ibu-ibu itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan dalam hidup ini kan duit tuh bu. Allah nanti orang ngaku loh. Gini apa mau kayak kapan dompet dan nok duit hmm, hmm, isok kaya yang bento anyaran. Tola, toleh. Tidak ngomong ini gak connect gue Iku biasanya ganti duit wong wedok model ngono. Tapi kapan dompet oke duite hmm, ngelu-ngelu ilang kabeh. Lah sholat hanya dianggap sebagai kebutuhan. Maka tingkatkan menjadi cinta dan kenikmatan. Kalau dasarnya cinta, tidak ada kata berat. Tidak ada kata males. Kalau dasarnya cinta, pasti semangat. Mergo seneng kok. Contoh, anak muda bonceng gendaannya. Meskipun gendaannya lawamune fitini wa dunya wal akhirah. Tapi karena cinta, wenteng, berpuluh-puluh kilometer tidak terasa. Padahal lawamu sehingga sepeda motor ini mobat mabit ndak karuan Angger kena angin siut, kena angin siut. Eh, sing wedok gendaane ki watuk, <clears throat> ini horek. Saking lemune sing wedok watuk <clears throat> glodak tapi karena cinta berpuluh-puluh kilometer betah lah gak cinta iku ada anak muda no, goncekno mbokne padahal mbokne kuru ibunya kuru kurus kecil cuman alah satu kilometer ngono guys karo cuy eh. nang cepat, nang nyengklak meneng aja pola polah tak oncet no pisan ibunya sendiri itu bu ane watuk dimpet eh watu barang <laughs> Orang kalau sudah menganggap sholat sebagai kenikmatan, bangun jam 2 malam, setengah 3 malam, itu terasa nikmat. Kenapa nikmat? Karena sholat itu wajah tuh. Sama nih tahu sholat tagak tuh kok gak nyaut ya. Sholat itu ini wajah tuh wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo kita berhadapan-hadapan wajah kita dengan Allah kita ketemu Allah kita berjumpa dengan Allah gak nikmat bagaimana ketemu Allah kekasih sejati idola sejati zaman ketemu karo Pak Camat kadang wes seneng ketemu karo Pak Bupati ae lo seneng. Apa maneh ketemu gubernur. Apalagi ketemu presiden, seneng. Lah ini ketemu Allah yang Allah itu Rabbul Alamin bukan cuma penguasa kabupaten penguasa provinsi bro penguasa alam semesta ndak nikmat bagaimana soweneng ketemu idola sejati padha karo arek nom-nom lho ketemu artis yang tadi idolane seweneng sampai jerit-jerit histeris padahal iku sek padha wonge karo artis yo gak dikeki apa-apa lho iku ketemu tok ke artis yo padha menungsane ngentut yo padha basine iku so histeris seweneng, iso salaman demek tangane tok itu baru ketemu idola preketek itu apalagi ketemu idola sejati Allah subhanahu melalui sholat nikmat makanya Rasulullah itu saking nikmatnya sholat itu kalau sholat malam kedua kaki beliau selalu bengkak sampai abuh si gile saking nikmate Rasulullah itu teladan bagi kita Rasulullah itu kalau tidur malam jam 9 bangunnya jam 2 langsung sholat sami nggih pak kalian jenengan pak tidurnya jam 2 bangunnya jam 9 hmm. sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati kerinan lillahi ta'ala Rasulullah tuh kalau tidur jam 9 malam bangunnya jam 2 kalau sampean kan tidurnya jam 2 bangunnya jam Deres, ya mergo sing dideres karet sampai sholatnya molor halo coba tolong diperhatikan ibu bapak jemaah yang saya hormati rahimahumullah mari kita jaga kualitas dan mutu sholat kita banyak diantara kita itu yang sholat naik dewi naik dewi gimana pakaiannya itu lo ndak genah madep nang Allah Patah dan banyak itu wong lanang salat iki kaosan oblong ngisor gawe celana training ki malaikat kawaget iki aduh iki gusi Allah katanya dijak bulu tangkis iki langsung malaikat juga sempritan nih tolong pak kalau di musola atau di masjid sampean ada orang sholat pakai celana training peloroten naik lah itu apa ndak sah atau sholatnya? Ya sah, cuman adabnya ndak ada, ndak punya tata kerama, ndak punya etika. Selama nutup aurat ya sah, tapi ndak adab, ndak beradab itu. Man laisa lahul adab fakad dzubab. Siapa yang nggak punya adab bagaikan lalat. Tahu lalat? Itu binatang yang ndak punya adab itu. Masih ndase presiden ya dienceloki. Lalat itu ndak punya adab. Mari mari mencelok nang maaf teletong tembelek mencelok nondasi Anwar Zahid tidak punya adab itu maka man laisa lahul adab fakat zubab wa jabang alaihi hisantap orang seperti itu layak untuk disantap Lih ini menghadap Allah kok tidak punya adab Padahal Allah memerintahkan Ya Bani adamah khudu zinatakum inda kulli masjid Wahai manusia pakai perhiasanmu pakaianmu yang paling bagus kalau kamu lagi ke masjid untuk sholat disuruh pakai perhiasan dan pakaian yang paling bagus ibu kalau lagi ke masjid masih digawe bu gelange kalunge cincine nggih lo ini perintahnya Allah lo khudzu zinatakum inda kulli masjid pakai perhiasanmu kalau kamu ke masjid ibu mari tuku emas tuku gelang telung on itu sunnah dipakai sholat dulu bu tunjukkan kepada Allah ya Allah inilah rizki pemberianmu ya Allah aku gunakan menghadapmu ya Allah rizki pemberianmu gunakan beribadah dan mengabdi kepadamu ya Allah ngono baru yang lancar, enggak nuku mas, gelang kerompyong ini petang on burung dikai sholat dikai keluyuran dipamer pamer ke wong copet kapok gelek pamer perkara gelangnya akeh ku lembeane Masya Allah wonge nangkin tapi bokongnya tekan play kono kayak mobat mabit bokongnya nek melaku kaya mentok kemagripan pit mobat mabit mobat mabit ngantek nyampluk ipotone calek pinggir dalan rubuh kabeh <laughs> ini sunnah bu kalau punya perhiasan sunnah dipakai sholat dulu gelangnya kalungnya digawe nang masjid kalau ini dipraktekkan insya Allah Pak Kades masjid sungai cuka rame mesti kerimping kerimping kerimping kerimping kayak wong wedok sholat ada gelangnya akeh pamer nang sebelahnya takbir ae wis gerakane seje Allahu akbar Pakaian juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama nono kendaraan lewat gak nyawang ngono matamu ndak iso apa ya? Belenek aku nyawang. Engket mau wis gak tak gatekno, wis gak tak reken. aku iki tak fokus-fokusno kono tolah toleh mau wis dikaei conto sampean ngomongi anak anak sing mbok omongi kok tolah toleh kira-kira sampean gregeten apa mboten nah aku ki ya wong Pak padha karo sampean Wis dikaei sindiran ngono sik ora cetha lho tibake wong kene iki ora patek cerdas tibake Aku mau ku nyindir sampean umpama sampean duwe anak sampean ngomongi kok tolah-toleh gak merhatekno kira-kira sampean gregeten apa ora gregeten aku ya padha karo sampean iki sampean tak omongi kok tolah-toleh nyawang baket trek iki aku ya gregeten terus mboten niki ngajine terus napa mboten kalau terus matamu tuh lihat aku nyawang sing ndak-ndak ae Beli baju baru juga begitu bu Ibu beli baju baru itu sunnah dipakai sholat dulu Nah Lek wis lungset baru digawe nglencer Yo ngono ku lek diomongi Jangan dibalik Beli baju baru digawe idal idul Nang pasar keluyuran lencer Lungset disudono Gusti Allah Digawe sholat itu menghina Allah itu namanya Bu, ibu-ibu itu harusnya mukena, ruko, punya lima. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Itu untuk menghadap Allah. Kainnya yang bagus, harganya yang mahal. Minimal punya lima. Jadi wong Islam yang mono yamene itu cuma si jitok. kayak kainnya titron ngepir san. Kayak melakuin dul dul dul dul dul tan dunia nih. gak rangkepane roki lekrek mulai polok tekan bengawan solo ora disengklang malaikat piro-piro sing bagus nek kain sing digawe baju saben dinane kalau ndak kainnya bagus ndak mau pakai kalau modelnya ndak bagus ndak mau pakai kalau harganya ndak mahal ndak mau pakai iku padahal mau digawe pamer setahun iso ganti ping 30 lampi anyar gitu kerudung jilbab yo mbok duwe telung lemari ana model anyar lak dituku bojomu lo deloken bojomu kopiah nganti rupane kaya ulune garangan lho sik digawe kopiah ireng wis ndak ana pojokane bunder ser metot kabeh berangkat neng masjid sore-sore disawang kok kadoane kaya nyunggi teletonge sapi Mau saman kok tega Kelambi setahun ganti telung puluh petang puluh Bujumu dilokan Riyoyo wingi kelambi batik ijo kuwi. Sok riyoyo meneh pancet batik ijo kuwi. Nganti kaleke bedah lho sik digawe. Dondome nggih biting peniti ini, Kok mentolo sampean? Engko kosmetik, parfum nek gak larang moh. Hmm, hmm. hmm. Mulane sing lanang bungkuk. Akibatnya emang mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama si keren, papa ora kopen. Mama emang tampak modis, papa jemburis. Mama putih mulus kayak lampu neon, papa kayak kertas karbon. Jangan kebacot ngomong wedok-wedok. E. Bu, Mangkane sampean yo ngono, Pak. ku yo ngono. Lek salat ku nggih pakaian sing apik, sing pantes. Madhep kepala desa e pakaiane apik. Celonoan, pakai minyak wangi. Padahal iku madhep kepala desa. Oleh apa sampean? Paling tambah sangu rokok. Halo. menghadap camat aja pakai baju bagus, celana bagus, baunya harum, madep gusi Allah mampu balsem remason, minyak kayu putih, ambu lengogas. dijongkrok no malaikat untung yang Pakaian yang bagus, Pak. Kadang sembrono lanang-lanang sholat gak kaos oblong. Ada kaos partai bisa, Ana tulisannya coblos nomor dua. <laughs> iku aja digawe salat, Bro. Gawean deres. Gawean ngunduh sawit ngono ae lho. Kaos calek dienggo salat. Aku dhewe nek ro ngono ya tak waca soale, Ya aku kan gawe ukuran awakku dhewe. Wah iki terganggu iki salat gara-gara kaose calek iki aku. Halo. Krungu apa ora sampean tak omongi ngene iki? Gek salat kadang wis ora konsentrasi keganggu pisan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsirun. Kurang 10 dino ki pemilu ki. <laughs> Allahu akbar. Milih sapa yo somben Sami Allah liman hamidah. Milih kae ketoke wong apik tapi kok gak ono duwike. <laughs> Allahu akbar. Ki ana sing gak duwit wong kok bajingan. <laughs> Allahu akbar sembah mbah milih Mas Adi wae timbangane ruwet sembah mbah. Oh salat ki pikiran ndak karo-karuan iki lho. ngono saya keganggu kaos kadang-kadang kaos sponsor wisana eh sembuh sembuh kaos oblong tiga sholat tulisannya pupuk ponska nah aku le nyoto bro tau nyoto tenan ono arek sholat neng karepku nganggo kaos persebaya bonek itu gambarnya kan buta mangap tuh aku sempat tak hitung piro untune <laughs> jajal Embuh eh, zamanku kok. Makanya, ayo, itu termasuk etika, itu termasuk mutu kualitas. Coba tuh kita bayangkan, kita mau menghadap kepala desa, mau menghadap camat, bupati aja, kita pakai pakaian bagus, bau harum, mau sok sholat madep Gusti Allah, kadang bapak-bapak sarung cuma di siji tok. Sarungnya cuma punya satu. Dike sholat yo iku, ge kelon karo bojone yo iku. Masya Allah, kok mentala kamu? Itu menghadap Allah loh itu. Eh sembuh sembuh gak tak terus no. Tambah loro kabeh engko nih tak terus no iki. Dah usahakan dikerjakan di awal waktu dan jangan sampai tidak berjamaah. Nggih, nggih nek gak melok nyangoni rausah cerewet nggih. Yang kedua, sorry bro sorry peace peace peace damai peace halo yang kedua walam apa guyang guyu tak gasak bisa kok walam nakunu tu'imul miskin kami masuk neraka ini gara-gara kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin kami tidak dermawan alias kami medet cengit pailit bakhil cetil pentil pentil itu kan mlebune oke to nyut nyut nyut metune angel ya amit amit nek gak dicuplis sampai bocor ora metu itu pentil bu makanya lek ana wong mau wedit mbak pentil mlebune ya metune duit ndak tahu metu panganan ndak tahu metu pakaian ndak tahu metu wis to eman pokoknya sampai entute ndak oleh metu sehingga bokongnya dilas, khawatir nek ngobos entute metu orang bakhil itu ndak akan bisa masuk surga maaf di pintu surga tuh ada tulisan gini maktubun ala babil jannah kata Rasulullah tertulis di pintu surga anti haramun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayus surga kamu haram dimasukin oleh orang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan zakat dan dayus. Para sahabat didawi Kanjeng Nabi kayak gini heran kemudian bertanya, "Wa dayus ya Rasulullah? Dayus itu apa dan siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang tidak punya cemburu itu dayus, orang yang daplek keluarganya maksiat dan melakukan dosa tidak dinasihatin tidak berusaha diperbaiki dibiarkan saja itu namanya dayus mohon maaf ada suami yang menjual istrinya menyuruh istrinya melacur itu namanya dayus ada suami yang punya istri suka buka aurat dibiarkan aja itu namanya dayus tidak bisa masuk surga tuh ada orang tua yang menjual anaknya dayus tidak bisa masuk surga ada orang tua punya anak tidak mau sholat hobinya mabok dibiarkan saja dayus tidak bisa masuk surga tuh orang tua mohon maaf ada bapak ibu punya anak perempuan suka ngeler aurat pakainya rok mini yang atas terlalu ke bawah yang bawah terlalu ke atas panjangnya cuma 30 cm aneh tengah selawai senti tersisa 5 cm itu aja dikasih tulisan ISIS collection Kok dibiarkan aja? Namanya dayus. Hati-hati Bu, beberapa waktu yang lalu udah saya sampaikan waktu di di mana Pak Kades? Ya, di Bukit Mulia tuh sekarang tuh banyak aneh-aneh. Kadang pakai pakaian itu melevet ngafret, full press body. Emang bodinya bagus sih. Lumayan. Bodinya kayak biola. Yang atas besar, kemudian ceking kecil, bawah besar lagi. Itu kalau disuwitin kan enak ya Mas ya. Wih! gitu. Itu kalau disuwitin kan enak ya Mas ya. Hui, hui, gitu. Enak. Lah kaya ibu-ibu suwitane cuman sekali wong bentukmu hui ngono Ini kan kalau kalau kayak biola kan enak. Hui, hui. Hmm, ngwekmu ya ora kok. Hui. Oke, poin pembahasannya pada bakhil, orang medit tidak bisa masuk syurga tolong diperhatikan Bapak Ibu Allah sebenarnya merintah kita untuk mengeluarkan sebagian saja dari harta kita dan itu pun prosentasenya sangat kecil banget cuman dua setengah persen yang disuruh ngeluarin nama Allah Allahumma sholli ala Muhammad semua yang kita terima itu pemberian Allah. Betul? Utuh seratus persen itu semuanya dari Allah. Allah minta yang dua setengah persen itu kasihkan nama yang berhak fakir miskin yatim piatu pesantren cuman dua setengah persen aja ambil itu yang dua setengah persen kasihkan ke mereka yang 97,5 persen PPN gawe gawean pangan panganan untal ih cuman dua setengah persen tok lo tok no yang 97,5 aku peken wes ngono ae sik gak ditokno coba kita terus aku murang-muring gue Sampean punya duit 40 juta, yang satu juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 80 juta, yang 2 juta kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Punya 100 juta, 2 juta setengah kasihkan fakir miskin, yatim piatu. Itu semua dari Allah. Cuman disuruh ngelong 2, setengah juta, yang 97 setengah juta PN. Kurang apa Allah? Kebacut. Makanya kalau terjadi musibah jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang udah dikasih kayak gitu, cuman disuruh ngambil yang dua setengah persen aja masih nggak dikeluarin kok, pasti Allah marah. Anggiteku donyane kakek amu. Kamu suruh keluarin dua setengah persen aja ndak mau keluarin, Allah murka. Kalau Allah murka, mudah caranya, dihukum kamu. Bumi dalam mulet, bumi kene tanah bumbu, mulet, tanah laut ya. Nge -nge. Ya wis bumi kintap. Mulet. Rek entek omahmu. Woi. Laut dalam Gusti angop. Laut kongkon angop. Wah, metu Al mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iku lek ndablekmu pancet sing ditekakne ora tsunami tapi luwih gede tsunami angin dalam Gusti wahing angin di dikongkon wahing lesos topan badai datang puting beliung bahasa JTV pentel muter gunung dalam Gusti ngentut gunung ngentut Bus. ini gunung-gunung berapi udah pada ngentut semua ini sinabung mari ngentut aneh merapi mari ngentut sinabung ngentut kelut baru-baru ini ngentut ini gunung selamat wis ngempet iku kari dute iki wis ngempet iki Krakatau yang ngempet wakeh ilek ndablekmu pancet gunung berapi bukan cuman ngentut tapi mencret nek mencret ku watune tutuk kene Coba Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Tiap hari manusia tuh Lho Pak Purwanto, Mas Purwanto sing ngongkon aku ki lho ora kakean ngomong kaya sampean. Ket mau ya mek meneng tok mek plengeh, plengeh. Padahal ki sing mbayari utuh. Sampean ora melurun rewel ya. Coba Ya, pasti yo dimohon untuk doanya di akhir nanti yo mesti. Ngene ada dikai surat bareng. Mbah saiki modele kiai disurati. Pantese nang kiai ku amplop jero ne ana isine. Ora kok surat ngene. Ngapunten. Tiap hari manusia tuh is apa-apa ngaji suwe ndak masalah wis tak kuat-kuat nih manusia itu didampingi dua orang malaikat berapa malaikat yang mendampingi sing banter berapa nah yang dua malaikat ini masing-masing berdoa pertama malaikat doanya Allahumma ti munfiqan khalafa ya Allah Orang yang meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Satu lagi malaikatnya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak meninfakkan hartanya pada hari ini, berikan kehancuran dan kerusakan. Hati-hati Bapak Ibu, ini yang berdoa malaikat diijabah Allah. Iya oleh sing dungo terima dapurane Anwar Zahid. Durung karuan mandi ngono dimohon untuk doanya. Ini yang doa malaikat. Tidak punya dosa memang tidak pernah maksiat. Pasti dijawab sama Allah. Diijabah sama Allah. Hati-hati. Sehingga Orang yang seneng infak, orang yang dermawan tuh pasti hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Usahanya tambah lancar, tambah lancar, tambah lancar. Tambah jalan, tambah jalan, tambah jalan. Tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Ndak ada ceritanya orang kaya jadi melarat, jadi kere gara-gara infak, gara-gara sedekah. Nek tambah sugih, wakeh. Kok meneng? Mikir gitu. Mangkane aku gak sugih-sugih yang mergo medhit iki paling aku. Wis tak marenane, tak marenane. Muga-muga do sadar. Pak Kades ya mantuk-mantuk. Ketoke ape nambahi sangu ketoke Dik, mantuk-mantuk. Ya karena ditambah doanya malaikat tadi. Sebaliknya, orang yang tidak meninfakkan hartanya, tidak derma, bakhil, padahal dikasih rizki banyak sama Allah, tambah susah, tambah susah, tambah menderita, tambah menderita. Ya, kayaknya sih duitnya tambah terus, tapi bencana datang terus. Dapat duit 10 juta, seweneng sore anak usus buntu, operasi kena selawe juta, nyonyor. Pasti ada saja musibahnya. Dapat duit 25 juta, seweneng besoknya bojo digondol luang. Ono ae musibah Ya karena itu didoakan nama malaikat hancur, binasa, rusak, celaka, susah pokoknya. Makanya tadi saya sampaikan waktu saya di play hari bersama Mas Edi, Rasulullah sudah menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Kalau medit tidak mau sedekah justru malah mendatangkan bala. Ayo torek ngono ngajak ngaji terus. Kalau sedekah itu menolak balak, kalau medit tidak pernah sedekah justru malah mendatangkan balak. Makanya anak baru kecil diakikoi, disedekai dalam Islam itu kan agar tertolak balaknya. Terhindar dari balak dunia dan akhirat. Termasuk anak tidak soleh itu juga balak. Dengan disedekai itu tertolak namanya balak. Kalau tidak sedekah, bencana datang terus, balak datang terus. Sekarang di negeri kita itu seakan-akan tiada hari tanpa bencana. Kota-kota besar hampir tiap hari terjadi kebakaran. Lihat tuh yang kebakaran, pasti tempat-tempat usaha, pabrik, gudang, toko, mall, pasar. Gini apa betul? Pertanyaannya, dizakati apa ndak itu? Siapa ngomong takut odw mau? Disedekahi apa ndak? Sampai kayak gitu. Dulu itu aku, saya waktu masih kecil, tidak pernah dengar tuh ada kereta api tubruan, kereta api guling, nyungsep itu tidak ada. Sekarang sering itu. Bahkan kereta api neng tubruan karo mobil tank. Tanker, itu aneh. Itu masalahnya, itu perusahaan kereta api itu dizakati apa ndak tiap tahun, di sedekah apa ndak itu. Tanya sama direktur kereta api sana. Siapa sih ngomong takono dewi mau? Akan ngomong anjane wong kene kok. Coba Malaysia Airlines MH370 sampai sekarang sampai hari ini belum diketemukan dizakati tagak iku. Takokno dhewe. <laughs> Mumpung durung mbok disiki yo. E Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga kita tidak tentrem, tidak bahagia? Yuk tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berinfak? Sudahkah kita berzakat? Subhanallah, Rasulullah teladan kita Rasulullah itu Bapak, Ibu, maaf. Kalau tidur, tangannya nempel ke saku baju, kok masih ada duit yang tersisa di saku baju, tidak bisa tidur. Ya Allah, ini ada duit yang belum aku sedekahkan. Jadi mapan sare, kok tangan beliau yang mulia itu nempel di saku baju masih ada duit. Itu tidak bisa tidur. Sami kali bapak-bapak nggih. Mapan turu, tangannya nempel nangsa kok nggak ono duite. <laughs> Mesti kelam, kelom. Hmm. Iki siap-siap besok dicelatu bojo jelas. Coba. Allah itu luar biasa sayangnya sama manusia. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli Orang-orang mukmin jiwa raganya orang mukmin dibeli Allah, harta bendanya orang mukmin dibeli Allah dengan imbalan surga. Artinya hari ini jiwa raga kita kita tidak ikut punya, seluruh harta kekayaan kita kita tidak ikut punya karena semuanya sudah kita investasikan kepada Allah dengan jaminan surga. Insya Allah. Investasi ke Allah itu enak Bapak Ibu. Pertama, sama nih ngurungok nota gak lagi. Bapak Ibu, halo. Hai. Hai, halo. Hai, halo, hai. Investasi ke Allah itu enak. Dapat dua keuntungan. Berapa? Pertama, modal kembali utuh. Kedua, bunganya tujuh ratus persen. Jadi banknya Allah itu bunganya 700 persen. BRI berapa persen? BCA berapa persen Pak Kades? BRI berapa persen? Banknya Allah itu bunganya 700 persen. Pertanyaannya, duit sampean yang disimpan di banknya Allah itu sudah berapa? Lali, lali itu saking akeh apa saking sidike? Masya Allah, ngapunten ngapunten nggih, ngapunten sangat. Masyarakat itu seneng diakali, seneng diapusi, seneng dibodoni, seneng dibujui. Berapa kali masyarakat kita dibohongi sama investasi-investasi yang tidak jelas itu. Dulu ada namanya kolkois, ada lagi beringin emas, ada lagi amalilah. Ngono kiai agak seng melu loh amalilah. Yai koplak. Ada lagi setelah itu langit biru. Masya Allah. Coba golkois duit habis. Beringin emas, duit amblas. Amalilah, duit hilang. Langit biru, duit gondol Melayu. Padahal cuma dijanjikan ini nanti akan dapat investasi begini, begini, begini. Yang Allah janji mau dikasih. Nyawang truk mana? Nah aku tiwas metenteng. jember aku ini Terus napa mboten? Nah kok nyawang bis ya. Mas Purwanto sampean nggih omah yang pinggir dalan ini Ngaji malah aku kalah karo bis. Lanjut nama badan. Kalau lanjut matamu tuh lihat aku. ngapunten ngapunten sangat nggih ngapunten nggih ya aku ki asline ya rodok terganggu to bu konsentrasiku angger nyawang rono ketok seriwet seriwet seriwet seriwet gak tak sawang ya ketok apa nyawang mrene terus engko seakan sing kono dianggap ngono aku gak diwasi blas wong aku tekoi pengen masih raine dhek makanya yo ya aku yo ya tak bagi gini lo pandangan saya itu Tapi akeh sriwat, sriwat niki kan yo ndak enak. Wis nyawang ngomrene kabeh. Ngono nyawang lho iki sepeda motor ditumpakno mobil ngono. Sembuh, mbuh. Anjane wong sungai cuka katrok-katrok. Ngeten, tekan mau. Lali aku kok. Tekan bis. Aduh men. investasi akhirat lu sekarang harus dijanji sama Allah kalau kamu tabung ke bankku modal kembali utuh tak kasih tambah bunganya 700% belas tidak direken anjane peringatan peringatannya Allah kalah peringatan peringatannya menungso coba misalnya ada peringatan dari Allah hayya ala sholat kumpul rene tak kei 27 derajat terus ada peringatan teko caleg kumpul gini tak dumi rong sewu milih pitu derajat atau memilih rong sewu wong gendeng kok sama ini agak ya emboh eh, Udah dikasih tahu peringatan nama Allah lek wong bakhil niku walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Lambemu Allah matamu yo nyawang trek ngono. Langitmu aku gak roh ngono ta. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta kekayaan emas perak termasuk duit untuk kepentingan pribadinya tidak ada sosialnya tidak ada untuk kemasyarakatannya wala yunfikuna fi sabilillah dan tidak meninfakkan di jalan Allah fabashirhum bi'adzabin alim Muhammad kasih kabar kepada mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih termasuk mata yang ketika ada pengajian tidak melihat kiainya malah melihat bis dan truk yang lewat itu nanti mata akan diculek dengan culekan yang sangat pedih itu Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, lo peringatan Allah lo nyatane ndak ada respon sama sekali. Lek wong medit iku menendo akhirat disiksa siksane ndak karo karuan, ora ana respon. Nyatane bapak-bapak berangkat Jumatan lungguh ndek masjid ana kotak amal liwat yo ya mok dilirik tok. Tekan ngarepe malah nek nyurung dibanterno srot sing guyu pengalaman sing orang guyu kok menengai tambah wis suwe nek model ngono kuwi Ya aku yang nggak itu, panjang setan itu yo gentayangan. Dikasih tahu orang yang medit di neraka itu seksanya bagaimana? Kei jarotun zakum ketika lapar, lapar, minta makan, lapar. Yang diberikan apa? Syajarotun zakum, pohon berduri. Di no cangkeme batek teko ngisor berodol. Utuh maneh no cangkeme batek teko ngisor berodol maneh. Tau terus. haus, haus, ngelak, jaluk ngombe, telutuwe zakum itu mendidih kayak cor-coran timah, mendidih lebok kayak wetenge. Kayak gitu. Ya Allah. tadi wong medit, wong soge sing medit ndak tahu sedekah, ndak tahu infak. itu besok di neraka kalau minta makan dikasih pohon berduri kalau minta minum dikasih timah mendidih makanya masyarakat sungai Cuka dan sekitarnya yang kaya tapi medit-medit itu kalau ada dinas PU lagi mengerjakan jalan raya aspal digodok umup kae jajal ombenen lu ngene iki kadang-kadang nyatane sampeyan diomongi ya ora do gemeter, ora do wedi malah do guyang guyu. Aku ndak nyalah no karena setan seperti ini juga gentayangan. Terus setan bisi sampeyan. Ojo percaya omongane Anwar Zahid soale wonge urung tau rono. Aku mbok percaya yo ya gak bati. Orang mbok percaya yo ya gak rugi aku. Aku cuman sekedar menyampaikan tugasku. Nek pengen buktekno sing tutuk sugih tutukno lehmu medit gitu. Gitu nyenyek-nyenyek kon meneh. Jarno aku ngomong wis gak ngurus nang ngarepe sapa ngene iki ngomongku. Gelem ngajiku ngene gak gelem nang minggat ngono ae wis. Nyatane ya lawari sok. Ya wong kintape yo ya gak bosen-bosen nih deh, Oh, tambah remen toh, Pak. Matur suwun. Loh, saya marah bukan cuman memarahi sampean, sebenarnya saya juga memarahi diri saya sendiri. Anggite ngene iki aku mek nuturi sampean toh, belum tentu saya lebih baik daripada sampean. Makanya saya marah itu kadang niat saya juga marah kepada diri saya sendiri, mulane sampean iku dadi pelampiasanku. Trimon Ya Allah, yuk bareng-bareng dandan-dandan. Nggih. Nggih. Mari Sebagian harta kita kita infakkan untuk akhirat, kita investasikan untuk akhirat. Kenapa? Akhirat itu jauh. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Akhirat itu kekal, abadi selamanya. Dan di akhirat Allah menyediakan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang luar biasa dan itu mahal harus kita beli, belinya sekarang. Jadi bukan cuma di dunia yang semua bayar itu. Akhirat juga bayar. Hidup ini tidak ada yang gratis. Dan semakin nikmat, pasti semakin mahal. Betul? Betul? Mundak larang. Nginep semalam di hotel yang bintang 5 2 juta. Itu cuma nginep suwengi. Ning akhirat ku saklawase nginepe kok. Ge hotele lebih lebih mewah. Butuh apa wae ngerentek ndek ati langsung teko. Atimu kok kepingin pentol ngerentek. Ya Allah pentol, glodak-glodak glodak pentol teko. Wis pokoke kepengin apa ae ngerentek itu teko ning hotel sing suwengi mbayare 2 juta. Iku butuh apa-apa sik panggil pelayan. tit ngebel butuh ini butuh ini prosesnya saya suwe lagi dari suwargo langsung kok sak saknyet kata orang Jawa begitu hati ngerentek langsung datang langsung keturutan mahal bro di surga itu ada jannah tajri min tahtial anhar sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, karinya nyedok, mahal. Lah nek mung iseni kotak amal kok mek 1000. Ora iso nyedok Pak sampean. Dilat tok. Di surga itu ada bidadari yang dalam bahasa Al-Qur'an azwajum mutahharah, istri-istri bidadari-bidadari yang selalu suci. Artinya perawan terus, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh, mari digawe perawan maneh. Gak kaya bojomu, Pak. mahal kayak dari itu cantik mahal ngono donya wong ayu larang kok halo di dunia aja orang cantik tuh mahal baju yang bagus orang cantik kasih baju jelek yo ndak mau sandal bagus barangnya bagus pembalut wanita ini gak bersayap moh Nek gak cantik kan kasih gombal sumpel sumpelno wis Ini bidadari di surga mahal, lebih dadari kok mek sewu oleh mutuku. Oleh nginceng tok, Bro. Ya Allah. Yuk, yang kedua apa tadi? Sedekah. Masuk neraka gara-gara wakuna eh walam naku nutaimul miskin kami tidak suka memberi makan orang-orang miskin alias tidak dermawan alias bakhil yang ketiga wa kunna nakhudhu ma'al khaidin kami tidak bisa rungono iki ngrungono apa lagi kata penduduk neraka itu kami masuk neraka sampai ledeh itu gara-gara kami tidak bisa menjaga cocot kami. Ring kesengon. Ndak iso ndoko cucuke. Suka fitnah, suka ngerasani, suka nyelatu. Hati-hati. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia dunia akhirat tergantung bagaimana dia bisa dan tidak menjaga lesannya. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo ngono le. Kok gak cerdas-cerdas joget ya, mau. Eh, Mari kita jaga lesan kita. Makanya Allah pesen ya, Allah pesen nama kita يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar Kalau ucapanmu benar يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم kamu akan mendapatkan dua keistimewaan apa saja yuslih lakum a'malakum pertama amalmu akan menjadi baik yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Nah supaya ngomong baik supaya nggak ngomong jelek, nggak ngerasani orang, nggak memfitnah orang. Caranya gimana? Gampang. Lakukan dua hal. Zikir perbanyak. Orang kalau zikir nggak mungkin meso. Iso ta? Zikir karo meso. La ilah illallah, la ilah illallah. Nggak keparat, keparat, keparat ndak iso. Pokoknya ini digawe zikir apik. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Ini pesan saya, termasuk pendidikan awal untuk anak Al-Quran. Ya, insya Allah kawan kapan kalau ada ngundang saya lagi, tak sampaikan keterangan yang jelas. Iki kan tak ambil poin-poinnya saja, ngonoai waktunya wis hampir habis. Warattilil Qur'ana tartila Baca Al-Quran dengan tartil perlahan-lahan sambil hayati maknanya. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Kalau kamu rajin baca Al-Quran maka kata Allah Aku akan kasih kepadamu ucapan-ucapanmu amat sangat berbobot Allahumma salli ala Muhammad Quran itu bukan sekedar kitab biasa, bukan sekedar bacaan biasa, tapi Al-Qur'an itu mukjizat. Al-Qur'an itu mampu merubah peradaban dunia. Bapak Ibu, mohon maaf. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ora sing nyaut wong nyawang iring-iringan mobil. Kalau dengar nama Rasulullah disebut itu Allahumma sholli alaihi gitu loh sayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu merubah peradaban dunia dari yang jahiliyah menuju yang islamiyah cuman butuh waktu 22 tahun ijen pak tak baleni tak baleni mau sama durung ngerungok nomonganku kok ini ngajak ngaji terus lo? terus napa betan Rasulullah mampu merubah peradaban dunia sendirian cuman butuh waktu 22 tahun pakai apa? undang-undang dari Allah namanya Al-Quran mikrolikur tahun beres padahal dunia seluas ini dengan 22 tahun pakai undang-undang dari Allah namanya Al-Quran beres melakukan perubahan besar dan berhasil sukses. Cuman 22 tahun. Indonesia merdeka mulai tahun 1945. Saiki tahun 2014. Berarti udah pirang tahun ya? 14 6 6 14. Sudah songo. 69 tahun entek presiden 6 pak Joget napa mboten? Kok pancet? Bahkan korupsi merajalela. Prihatin kita. Padahal kita entek presiden 6. Nggih apa mboten? Maka sering saya sindir ben dadi apik, kalah karo simbole pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Indonesia ini mengatasi masalah tambah masalah. Kenapa? Ya mergo melanggar aturannya Allah. Manusia ini yang menciptakan Allah. Kalau kepingin baik, harusnya pakai undang-undang pencipta, pakai undang-undang Allah. Beres. Lenggawe undang-undang dewe ya. Bejat. Podo karung ini loh. Perusahaan merekrut karyawan, ini harus pakai undang-undang perusahaan. Lah kok karyawan gak undang-undang dewe? Bejat. Gini apa lah manusia ini yang menciptakan Allah. Kepengen api ya harus pakai undang-undangnya Allah. Lenggawe undang-undang sakarepmu dewe, yo. Enggak ya bejat. Makanya nggih. Indonesia ini kapan tidak mau kembali kepada konsep awal sebagaimana para pendiri yang mencetuskan negeri ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Ini para kiai dulu yang mencetuskan, ambil dasar dari Quran dan hadis. Kalau tidak mau kembali kepada konsep ini, sampai kiamat kurang rong dino ya pancet ngene iki sing gak enake kurang rong dino iki wis to aku wani wani apa wae lho nggih lek gak ana perubahan mbok sampai kiamat kurang rong dino ya pancet kaya ngene iki kenapa tidak mau kembali kepada konsep awal para kiai itu yang melahirkan negeri ini Gaya susunan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 isi koro, cukup tuh Al-Qur'an kabeh iku. Wis tepak. tidak diamal, tidak diamalno, dipraktek. No. Apalagi yang namanya hukum sekarang ya Allah prihatin kita. Gitu. Makanya kata Rasulullah, Laulah adilul umara la agalan nas ba'dhum ala baut. Kalau pemimpin sudah tidak adil, keadilan tidak ditegakkan, maka yang terjadi manusia yang satu memakan manusia yang lain. Kama akala zikbul ghanam sebagaimana serigala memangsa domba. Ini pertanyaan bangsa Indonesia sekarang bukan kok besok makan apa kita ndak, tapi besok makan siapa. Loh kalau perekonomian wis makmur kabeh misalnya. Tatanan. Wah, nek tidak ngaji serius mau wetenteng ketok e. Mbah paham mbah ora ketok e ngomong ngene ngene. Tapi aku yo seneng nek sing ngene ngene. Mbah ngerti mbah ndak. Sekali-kali ana seriuse ngono Pak, ben iso mikir sampean. Nah mau Pak Kades menyampaikan 9 April nanti mau pemilu. In, ingat satu suara sampean menentukan nasib bangsa ke depan. Saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Sakarepmu istikharah. Punya Allah kok, minta petunjuk ke Allah. Caranya istikharah. Bon sakit istikharah napa dereng? Tewek ora iso iso mopo minta petunjuk ke Allah habis sholat dua rakaat terus baca doanya Allahumma ini astakhiruka bi qudratika wa izzatika sak terus saya oh, tak apal no, tak waco sama nyurangi ro apal nah terus minta petunjuk ke Allah ini gak iso bahasa Arab ya coro Jawa ya Allah nyuwun petunjuk datang penjenengan sinten caleg yang badai Kulo pilih binjing wakil rakyat Kulo sing Kulo pilih binjing Coro mene pilihan bupati yang uno pilihan gubernur yang uno pilihan presiden yang uno nantilah ada petunjuk dari Allah mesti misalnya pas lagi jalan-jalan ketemu bakul semangka semangkanya habis karek loro ndil nah berarti oh ini nomor loro berarti ya. mungkin seperti itu lah misalnya pas melaku-melaku kok lho umpama kok iki zaman kok nemok duit sewu nah ini berarti nomor siji umpama kile umpama kok ya dan seterusnya nanti akan ada petunjuk dari Allah istikharah kalau Allah yang kasih petunjuk bener dan kita berharap ke depan kita dapat pemimpin yang baik kula ngenten ini bantu programnya pemerintah mau kok perkara duit ae sing mbok uber nah, duit satu sewu rong satu sewu saman gaya sedino yontek ya liru milie limang tahun nyonyor loro loro itu to ngandel aku ngandel aku yuk kembali kepada konsep awal bon moga-moga anak yang diakikoi ini nanti bisa betul-betul mengaplikasikan empat hal ini terhindar dari empat hal ini dan mengamalkan yang itu maksud saya seperti itu termasuk kalau penjenengan sedoyo sing rawuh niki nggih oleh biro iki telu kurang siji ya iki Bu nah sekarang kalau ada orang lain ngomong jelek sama kita gimana balas dengan kebaikan Etikanya Islam seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang lain berkata atau bersikap jelek sama kita, balas dengan kebaikan. Ini etika Islam. Karena kita itu manusia. Nek manusia dieleki wong balese api. Ibu-ibu, kita bukan ulo. Nek ulo kidean nyokot. Nah, zaman ini manusia apa ulo? Kalau manusia nek kidean ojo gampang-gampang nyokot. Bapak ingat kita ini manusia bukan kalau jengking. Ya kalau jengking kesenggol titik ngentup. Ono wong kesenggol titik cetet langsung ngentup. Itu dudu wong yang kalau jengking. Dilono titik mau wangkel ngentup cetet. Kita manusia, kita ini bukan ulo, kita ini bukan kalau jengking. Halo. Halo. Paham napa mboten? Yo, yang keempat wa kunna nukadzibu biyaumiddin kami masuk neraka gara-gara kami mendustakan hari akhir kami tidak percaya setelah kematian akan ada kehidupan Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah semua kita akan mati betul dan mati itu hanya sebutan karena mati itu bukan akhir justru mati itu awal mati itu hanya istilah hakikatnya hidup tidak ada mati sebagaimana bayi halo mati itu cuma istilah cuma sebutan sebenarnya hidup cuma pindah alam kayak bayi itu loh bayi itu dari hidup di alam rahim pindah hidup ke alam dunia sekarang kita hidup di alam dunia, sebentar lagi kita akan pindah hidup ke alam akhirat. Paham nggih? Paham nggih? Mati itu bukan akhir tapi justru merupakan awal. Untuk apa pakai mati? Karena Allah akan membalas dengan seadil-adilnya kullu nafsin dha'iqatul maut semua yang bernyawa pasti akan mati untuk apa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah hanya pada hari kiamat pahala amal-amalmu akan dipenuhi oleh Allah dibalas dengan seadil-adilnya kalau di dunia ini keadilan yang hakiki tidak pernah ada mulane butuh mati nanti kalau udah mati faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yara sapa wonge sing ngamal senajan sithik ndek donya iki ngamal apik so ndek akhirat bakal weruh balesane keapian mau wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara barang siapa yang di dunia ini ngamal elek senajan sithik besok di akhirat pun akan dapat balasannya makanya terutama yang sudah ada peringatan tanda-tanda kematian sudah datang itu dikongkon siap-siap mumpung masih ada kesempatan di antara tanda tanda kematian, di antara peringatan dari Allah itu Rungokno, kalau tanda-tanda ini sudah ada, siap-siap. Pertama, rambutnya wes putih. Itu peringatan dari Allah. Waiku turun, turun. Makanya rambut putih disemir jadi hitam itu hukumnya haram. Di antara sebabnya yang menghilangkan peringatan kematian. Kedua, orang kalau rambutnya masih hitam itu merasa matinya masih lama rumongso sik enom ae. Roh wong ayu ya plorok-plorok-plorok. Kalau rambutnya putih kan jalannya dingkluk. Dingkluk wis rumangsa tuwa. Dene rambut wis putih kita bokong semo kok plorok-plorok culek ke kesuwene. Wis dikei peringatan karo Allah kok saya pancet. Dua tanda kematian peringatan itu meripat wes bawur ora pati cetha, kuping wis rada heeh. ngomong budek kok sawangane. Saman wes ngomong ya wes alhamdulillah. Ini berarti peringatan. Tiga, kulite wes keriput. Gerong. Nyawang wae dewe, ora usah nyawang wae koncoe kok. Malah sampeyan lho yu sampeyan. Wae dewe kok wae koncoe. Empat, kuntune wis merotoli. Bae ora wani guyu, kuwatir ketok bogange. Itu peringatan lima mari ngaji lungguh ini iki ya dike ngadeg kok awake keretek-keretek ah iku dilungkas iku nah, makanya yuk gelek sangu sing penting apa sangunya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa cari bekal, cari sangu. Sebaik-baik bekal adalah takwa.